Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asa kisah asyrota. Utai makalah kang kaping 16 An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa daron te kang aran daron Koryatun siji perkampungan ning kura Dimisko saking pira-pira perdaerane Damaskus. Mata sanata sata asyrota wa mi'atin. Kabudut tahun 200 stimulus. Kalau kalau bolak balik matur ya pokoknya ahad asyara sampai tisata asyara mabdi nopo fathah. Mulai dengan orang ini roa itu ahad asyara kau tak? Konten malih alaiha tisata nomor asyar. Mestinya kan alaiha tisatu asyarin. Tawi ini roa itu ahadda asyaron atau ahadda asyarin. Tapi dengan nopo ini roa itu ahadda asyaron. Wa ahada asyara ngantos ata asyara nu mabni Fathah. Misalnya orang semua corofa ya barno, berarti kreatif. Mau <laughs> coba terus buat songkok kono budu kue alim, lo kue alim ya lagi diterang no ya Biasa wae nah. wong Kalau sing alim orang salah biasa. Jadi gue nih menurut saya gue nih nopo salah biasa. Memang kalau salah kok melete lah gue ada Jadi biasa no? Anahu saat temene Abu Sulaiman Ad-Darani ku kola. Iku dawa sapa Abu Sulaiman Ad-Darani fil munajat ing dalam munajat. Munajat bebisian ma'wa ta'ala serta ne wa ta'ala. Terus tiang gadah kata dados wali mergi pas bebisian ya bener. Paling enggak dibenarkan pangeran. Ilahi la'in in tani bidambi la utol liban nakabi afi Ilahi doberan ingsun la in tolak tani lamun nuntut panjenengan ni ing ingsun. Nak jenengan nuntut kula bidampi lan sebab dosa ingsun. Laat luban naka yaktine bakal nuntut ingsun ka ing panjenengan biafika kelawan nyepurane panjenengan. <laughs> Jadi kena muni ngono perkara. Niki kalam wajudubin maksudnya dawet yang yang sing nabi napa cetas. Nah ora ya bae bae Gusti ada jenengan yang al dosa jenengan tak soal eksistensi engkau dua sifatnya pura atau orang. Sifat kulo dosa ya permanen, sifatnya jenengan pura gitu. permanen. Ada nuntut sepihak. <laughs> Tapi ya nuntut yang perkor? Tapi nak kulo wani. Nek nah, kulo nunggu urip tenang mama. Nah, kan Sampeyan ya, ya oleh ya, ini seniru niru ngono ae. Ya sama saya kita bedai sifat permanennya menurut saya. dosa salah sifat permanennya pangeran itu ngepuro. Jadi ada jangan nuntut kulo perkara dosa tidak kita kulo tuntut tenan tau rapi di sifat gofur <laughs> lah nak tenan ini wae kok perkara wae dosa ini wae kok ana ndonga ngono ku yo ana la in tani bi lah adukan nakan napa bi lah la in lamun nuntut panjenengan mutolaka nuntut nih ingsun di dalam di lantai so ingsun laat tuh karena ini nuntut ingsun kain panjenengan di Afrika kelawan sifat nyepunane panjenengan berkali anak anna kakron saat krana sak temene jenengan iku mesti ausa ulwe jembar was minggu dunubi dibanding pira-pira so ingsun niku jenenge kalamul majidudin apa kalamul apa majidudin jadi begini kalau terangkan ya masalah kalamul majidudin itu di fakir ya di bab kan di bab takzir Ya di di dibabkan di bab nomor takzir. Takzir itu hukuman. Di tasawuf itu dibabkan di satu hatus sufia. Terus di kitab-kitab tasawuf seperti di Ihya, di Arisal al Qusyairiyah. Itu ada bab khusus jenis satu hatus sufia. Terjemahan bebas itu gremengi wong sufi. gremengi itu yo ya, nak tepak yo ya, jos, nak tepak yo ya, sarap. Karena dua wong, dua apa? Oh, ya tepak apa? Apa? Ya. Tepak-tepakan satu hat. Nggih kadang nggih ketok kelas A, kadang nggih ketok C nah, Itu kalau di Fakih dibabkan jika itu mukhalifun di syariah maka imam boleh mentazir. Soal dia wali itu urusannya dia dengan pangeran tapi imam atau wali lambi boleh nopo Mentazir. Kalau di kitab-kitab tasawuf kayak Risalah Syariah, kayak Ikhya, kayak beberapa kitab tasawuf itu dianggap normal. Tapi ra oleh jadi statement itu boleh jadi aturan nopo syariat ya aturan nopo syariat. Kau yang ngotot nih gue ya parah tenan kata sendiri lah. La lap tani bidampi atau atuban naga biafi. ngomong bisa nuntut pangeran jangan nuntut di. Ini yang paling masyur gini gue sinten Kalau nanti cerita tentang mereka. ada nabi Musa itu Abdul Aswad. Niku gue gue parah meneh. Walhasil itu Musa, Nabi Musa itu putih, Terus saat ini Sam ini Palestina lah bung wong ngoten-ngoten itu. pokoknya bung wong napa? Wong daerah Sam, Sam itu daerah Palestina, Israel, terus Syria Rian, namanya dan-tentang apa? Sam. Walhasil niku pacekle udan. Pacekle udan terus Nabi Musa niku ndonga istisqa niku lalara dituruti pangeran. Pangeran yo seni. Sake dungo entekno lem dungo tetep ora ngana mandi. <laughs> Mergo di antara umat ono inna fihim namaman. Mergo ono sing tukang adu-adu. Jadi Nabi Musa. Gampang to Gusti, tunjukkan siapa orang itu nanti saya keluarkan dari majelis zikir ini. Jadi jadi <laughs> pengiran jadi lucu. Sa, sa aku ngaramno adu-adu, aku ora kondo dari adu-adu. <laughs> Jadi pengiran ya, ya sendiri. Sa aku ngaramno adu-adu. Lah nek ngadakno wonge sapa sing aduh aduh berarti aku ya aduh adu terus sedikit aku ya mau kodo ya eh. jadi repot kan. Jadi nama? Jadi repot. Nah terus putih Gusti agak tahu udan ya ora mesti ana nak ngadu adu dikeluarkan. orang roh. Pangeran kon kodo mau ngaram ngaramno. Mana kata tiang ada adu rakonangan yang <laughs> perkara ini. Ya, perkara ini nanti kandano sing kodo ya. hasil singkat cerita niku Nabi Musa dikengken aku di kawula lowong iku ireng elek kan. Oh, so ireng ireng wis. Tapi nak dungo iku mati. hasil singkat cerita ketemu Nabi Musa mina minawah tetes sing tok roy yo ya ngangge nur sing sitok nggih roy ya ngangge nur lho nate kenalan terus cerita-cerita terus Kena apa Nabi Musa kok metu ya aku? Aku dikongkon pangeran kayak kon njaluk udan. Njaluk udan ngene ya Allah. Napa jenengan kuwatir kentekan stok banyu nganti hutan ya orang pokek nol. <laughs> Wae wae cangkeme melek kok ora wali wis. Napa jenengan kuwatir anak hutan nganti ngirit nopo? Napa jenengan kuatir maksiati wong-wong? Lho maksiate tiang-tiang ora madharati jeneng. Wong barang ra madharati ora penting jenengan pertimbangno. Artinya maksiatnya manusia itu mandor gak bagi Allah. Tidak. Kalau engkau tidak memberi hujan karena maksiat mereka, loh, maksiat mereka itu tidak penting bagi engkau. Engkau tetap Tuhan tidak terganggu. Barang tidak penting, oh, jangan pertimbang. Ayo nang hutan. Hujan oh, hutan Jadi wong ini jadi kalah mbak si no? Tapi anu tau lah, tapi ya mau stres ngono wae. harus jadi hutan. Oh, beda kelas, no? Jadi ini Mas Sudin, Nah, in tani di dzambi la luban bi afi. Jika engkau menuntut saya karena dosa saya, engkau juga saya tuntut karena sifat afu jenengan. Maksudnya kalau sifat saya saya itu sifat permanen, harusnya sifat engkau afuun gofur juga harus sifat permanen. Fair dong, sifat saya ditetapkan kok sifat jenengan rasi itu. Oh, bukan fair, wah. Jadi <laughs> lah ya sifat pulau salah permanen kok sifat jenengan nyepuro gak Sido, aku gak fair, harus podo-podo Sido, podo-podo permanen, kulo salah, ya oke, kulo salah Tapi sifatnya gofur jenengan ya terapno Padahal nanti terapno kan uh, <laughs> Just bener Enggak, ya. oke gerakan, gerakan jamaah nuntut pangeran <laughs> Gak situ sama. wala in tolap tani lan nampun nuntut panjenengan yang ingsun dibukli sebab medit ingsun Misalnya manil wajib sebab nyegah barang wajib. Misalnya jenengan nyala no pulau mergo zakat misal. Auman isa ini atau sebab pulau ngalang-alang yang sing jaluk, jaluk mima sing perkorok. Fadula kang luweh apa ma inti ono ing sisi ingsun. Laat luban naga. ini bakal nuntut ingsun kaya yang panjenengan bisa khoika kelan lomo panjenengan. kita orang karomika tegese kelan sifat lomo panjenengan. Nah jenengan nuntut kulo no kulo mergo kulo medit. Macam kulo menungso pantese di medit bah. Artinya kulo rati sifat mau wajar kulo timo menuso. Tapi nak jenengan batal lo sifat mana jenengan perkoro, mengiran lo sifate batal. Baru repot. Walain adkhol tanin nar. Lan lebok no panjenengan ni ingsun annara ing rokok namun jenengan ngelebokno kula teng neraka, la akhbar tu yaktine bakal ngabari ingsun, bakal maklumat no ingsun, ngekeki warta ingsun. Ahlan nari eng ahli rokok Di anni lan sak temne ingsun iku uhibbu, iku seneng sapa ingsun kae. Jadi maksudnya salah masuk. Salah asa. Jenengan ada yang baru keluar rokok. Tak umur mateng tiang-tiang. Kulon itu seneng jenengan kok tetap lebih rokok. Ada yang salah. Ini <laughs> maksudnya prosedur ini ada yang repot. Ya itu boleh. Saya punya kitab Mas roh itu kitab para HPM. Orang-orang alim HPM itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan sealim Abdul Haddad itu pegangannya kitab Al Masrawi. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Haddad itu Habib Abdul Al Haddad itu kitab roh. Eh, di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah Asyidikillah itu seorang syarifah zuriahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngetikan seperti ini oh dia seneng guyon rilek maksudnya zaman di hidup itu terkenal uh, istaharut bidu abah doa abah itu ya rilek rilek lah dia sering guyon sering gejol-gejolkan ya. itu di antara munajatnya bilang gini ya Allah jika saya masuk neraka maka kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana di neraka. Dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh. Masa orang melaporkan la ilaha illallah masih masuk neraka. Neraka itu goblok ya, kalimat la ilaha illallah kok diobong. Jadi orang rasopan. Jadi maksudnya rasopan. Itu ada siddatil hiroh. Mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka Mulane Nur Malik ilmu rokok iku aneh. Awas kena ilmu rokok. Wong aneh berarti kena. Saya punya analogi begini, ini rumah lo tenang. Tapi saman jangan menganggap omongan saya hukum, bisa saja ini pas jadap. Gue yang agak ngono ya gue ibu, nopo. Misalnya sama tak bedai, ini musaf ya, musaf itu Quran itu, cara bahasa Indonesia Quran itu, cara bahasa bener itu sebenarnya musaf. Ini musaf diinjak kifuat, murtad apa enggak? Enggak jawab saja, murtad kan atau dilecehkan. Wes sama Mustafa, jibatlah khusyuklah. Misalnya ngeleceh musaf murtad atau Murtad. Intinya melecehkan musaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Urung ana tenan, awas kena salah paham, neraka kena ya, salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Iya. Sekarang malaikat ya kena aturan itu. Dengerin ya, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka. Ini bukan urusan gue sentimen Fuad, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Tidak seperti itu. Kue iso bayang nono malaikat, wani nyaduk mushaf. Tidak bayangkan saja, kue iso gak. Kowe waras tak tak waras. Kowe iso gak no malaikat sing terhormat iku. Terus raro aturan nganti nyadui musaf. Padahal musaf ada di dada si hamalatil Quran atau hafid. Gak kowe iso bayangno to, sakit. Malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara aturannya raro lah nyadui uang apa Quran. Piye dadane ono murtad ya. Nah, Sebab itu kamu jangan kaget, misalnya Nabi cerita, orang yang hafal surat Tabarok, Mungkar Nakir itu, itu masyur, sama nanti cari di kitab Ibnu Kasir. Ada orang hafal surat Tabarok, tapi budik. Mbak budik ya biar, roh. Mau bedik disek, wis saiki nomor saya iki masalah ngono apa no. Berhubung cerita dhisik bedik terus padakno kabeh bedik saiki wong dhisik bedik bodoni wong 10.000 wis bedik. Saiki atas miliar orang bedik. Dadi bedik di sini saiki ku. Iya. Wong disek, ini perapatan ndok wong wedok wis berdik ini kelasnya e kelabing itu biasa. Udah di ukuran bedik itu padano. Walhasil malaikat mungkar nakir sesuai prosedur orangnya tapi diantemi. Kan Terkenalnya dia ini digodol jadi orang tidak diduduk wajar Sawalang-walang. Rasa tak kok godohnya itu kuning, itu kuning di duwe kok tuku bareng. wis kok tuku Nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jilmaan Ani Saya tahu. Kamu adalah kalamu. Ya sudah kalau saya kalamu, karena kenapa kamu berani memukul saya? Dari mungkar nakir, saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fasik. Aturan saya kalau sama orang fasik harus mukul. Dari surat tabar tadi. Tapi saya ada di dadanya. Kalau mukul dia, kena saya. Berarti kayak gak ngergani kalamu. Bingung malaikat mereka, Yo ya aku yo ya mani wani aku <laughs> abe wonge. deh tapi aku nang kono. Wes pokoknya bantah-bantahan terus dari surat tabar. Wes ngene. Kowe ora ngarai iso keputusan, nek lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Keren lapor pangeran, maka akhir kondo ini ada problem mesti <laughs> cerita. Ini ada problem. Ini kan di luar dugaan <laughs> ini ada sedikit problem. Orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat tabar. Di situ hanya satu surat, surat tabar mau cari riwayat kulhu saya sebutnya kata Rasulullah. Tapi riwayatnya kafe tabar kok kon genting. Sebenarnya kalau nuruti selera saya ini riwayat itu kulhu saja supaya lebih mudah pak. apa? Tapi mau sok sanat kok di dirubah-rubah. Tabarak nah, Mustafa sudah mikir. Sudah mati setelah aku mau jawab. Jadi misalnya mati Senin, AKT, e store. Bukan nak store kesuwen lalin nek. Ya, mati Senin store apa? Aha, bocok saiki bocok ben lali, semantok anak anak semua lali deh. Wis, santai bantah Semantar pangeran. Ya Allah, jika saya sebagai kalam muka gak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya, punya kesibukan tetap ngaji saya. Sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya, umku animin kita Aku atuk orang sebagai kita buka ya. Kemen, aku rasa jadi surat tabar. Wes jadi makhluk biasa. Orang rasa jadi kalamuka. Dibang jadi kalamuka ya orang keren. Resonya faati ya Tiang lagi, Terus awang ngedikan. Wes awang itu wekmu. Terus disafaati hatta dakholal. Sehingga disebut Oh, ya itu ala sirati nur terus ila di napa rafiqa wa minan nari sitrau wa Al-Qur'an itu minan nari sitrau wa logikanya seperti itu sehingga normalnya orang yang hafal Quran yang punya kalimat toyibah yang hafal beberapa kali normalnya itu nggak masuk neraka neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat atau ada Quran Makanya kan Nabi ya sering ngendikan neraka mletene ngono lah itu jengke rasa wedi wa inna lam takul asar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka Nabi masih ngendikan wa inna nara lam takul asar sujud. Tapi neraka ora wani mangan asar Nah kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama gaduh mereka rata-rata gaduh ngecap macam-macam lah mereka kakian sujud. Dari Imam Nawawi, Imam Nawawi yang ngarang kita masmu itu tidak benar pendapat itu orang sujud itu melibatkan tujuh anggota yaitu dua tangan dua rubatan, dua kodam harusnya jangan hanya batuk tapi ya batuk yaden rubatan, kodamen anggota tujuh lah anggota tujuh wae iso ngadeg mergo anggota yang lain <laughs> kudune yo kabeh. Pokoke malah hasil gak sido. Malah hasil gak sido. Wah cocok banget. Lah cocok. Sebab itu, ini cerita kalamun majidubin ya. Ini entah jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita kalamun majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah beruntung. Kadang ya jadi Masyur itu ngendikan ngendikan yang orang Burda itu. Uh, sebut ini tuh. Ketika muji ayat ayatul rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul rahman. Ayat-ayatnya Allah yang maha rahman Ya, kalau waca ya. Intat luha kifatan min nari lato atfa taharro lato min wiridi hasiyami. Intat lu lamun moco siroha ing ayatir rahman. Maknanya Quran. Dia mang beliau pakai domir mu'annas karena beliau meredaksikan Quran tuh ayatir rahman. Ayatir rahmani kodiyatul kusir. Pokoknya dia meredaksikan Quran tuh ayat Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat ya atas tenggine juz pinten selikur nggih sing dua ayatum bayinatum fi suduril ladina utul ilm Intatlu lamun maca sira ha ing ayat Rahman mana manane Quran khifatan krono wedi min harinari lagu songko panasin rokok lagu Intas tuha khifatan min harinari lagu mesti at fakta, mesti mateni siro orang kok mungkin mateni at mongko mateni siro harro ladu ing panasin rokok lagu Kowe nek wedi rokok gampang, baca Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita kita haram ninjak musaf, kita kita ini menjadi murtad karena melecehkan musaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat atau itu. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada ini kebal hukum. Harusnya tapi terus ulama-ulama kata surahul hadis para pensar masalahnya nak awak ngasih proyek sokuwe, pasti mati lali. Pas dites, kue apal tenan, apal jair. Bola. Ning semaan lancar, bareng yang akhirat. Bola. Iku problemnya pengiran aku kurang pasal, tapi nyiksa wong apal Quran gampang wae. Dites. Bola. Tabarok baru kalau biatin ya mulku wah wah, Apa apa apa apa bahwa ala kulisein khobir, roh rokok ganti. tir mau ganti khobir. Tahu kok. Ala di khalaqal mau tawal hayata. Apa? No. Oh. Lalu setor di guru e kadang luntir mendengar pe pangeran. Malah meriang, malah apa? Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya dia itu mau sebuah Quranan enggak lali, mereka nak lali perkoro. Asal asal gak lali aja ya, nih aman. Tapi sing jamin rak lali bu sapa buat ini di akhir wal asri. Lagi falahum ajru ghairu mamnun wis ilal ladina amaru wa dan masuk lah Yang mau caya asin, saya mau ingkar, saya sore itu mau ingkar, mau bikin gurila ya komit. <laughs> Kok kok kembali lagi tapi nama cek Quran itu yang Papua mau coba Pancasila. Satu Pancasila, dua ketuhanan yang maha esa. enam. Kenapa Pancasila jadi enam? <laughs> itu kisah nyata. Meskipun oknum tapi orang lagi tiwari. Pancasila sana nomor. Pancasila satu dua. Oke nomor mulai. Saya itu pernah diceritain orang yang dulu era Pak Harto itu sering apa itu sosialisasi apa tempat ya, itu. orang Papua itu ditanya, apa hubungannya Pancasila dengan UUD 45? Baik-baik saja, Pak. Kira kali orang. Lalu saya pernah lihat di TV ya gitu. Jadi saking terbelakangnya orang daerah Papua, itu yang pedalaman. Saya lihat TV waktu sama anak saya sama Hasan tuh ya ya ya kayak kemerdekaan gini sisi sisi bapak sosialisasi Pancasila itu belum merata itu Metro TV atau apa itu punya acara itu orang Papua anak, anak SD ditanya bendera merah putih itu bendera siapa milik sekolah pak <laughs> itu jurnalisnya sampai tertawa-tawa jadi di pedalaman ya tentu itu bukti bahwa kita kurang iya yeah, dari Hasan kan kan nggak salah pak itu kan miliknya sekolahan <laughs> bendera milik milik siapa jadi milik tidak sekolahan Pak. Ya tenang ya, Rana jawab itu Pak. Kasus sih. Makanya sekarang bener ke tim sosialisasi nopo Pancasila. Mustafa Barang itu dilang dan mesti rapal deh. Ayo nomor papat apa mas? Apa mas? Boleh hikmah terus? Nanti soal Indonesia. Mau aku semua ngalim kiai apa bos, Sembrono kan? Nomor lima. Keadilan sosial keadilan. Keliru. Keadilan sosial. ini kudu didaftar kudu di briefing. Warai kok di Fauzi ini, Mustafa. Mustafa ya. ini. Keadilan sosial? Ora, butuh apa lo mau tahu. Bagi seluruh dan ini mau bagi itu orang satu lurun, orang adil orang oleh. Paham ya terus nopo kalamul majidubin, di ya, nopo kalamul majidubin itu tidak bisa jadi syariat sehingga di dibabkan ada bab taksir. Makanya kayak cerita Nabi Musa tadi sama Barah tadi Barah itu Abdul Aswad itu Nabi Musa itu mau jotos Bagaimanapun secara syariat kalimat itu salah. Makanya di bab dibabkan bagi imam itu boleh mentakzir meskipun wali kalau dia ngomong kalimat yang nggak terkendali. Tapi takzir itu bukan sampai dihukum, dan itu tadi diingatkan kalau itu masalah. Tapi kalau ada orang isek, misalnya saya sedang seneng Quran, Gak bayang nono malaikat kok wani Quran. Gak bayang nono mungkar nakir kok wani Quran. Ini bukan karena kita melecehkan mungkar nakir. Kita khusnudon bahwa mungkar nakir pun punya etika, punya aturan. Di mana dia tidak boleh nginjek-nginjek orang mukmin sing yuhibbu wa lah. Bagaimana mungkin sekarang begini saja. Mustafa itu misalnya nyun sewu copet. Bareng apa tak jotosi terus dia mau Quran melebu masjid. Karena hormatin masjid, boleh nggak jotosi copet di masjid? Boleh nggak jawab copet pas dia mau cokor atau pas sholat? Dan jawab saja satu-satu. Nggak boleh kan? Dia ini sedang sholat. Kita tunggu sampai sholatnya selesai. Dia pas baca Quran, kita tunggu sampai baca Quran selesai. Kamu harus yakin kalau malaikat pun kena aturan itu. Bagaimana mungkin kemudian orang apal Quran tuh baca Quran terus-menerus karena dia ingat asal nggak lupa. Terus mak, bisa nggak kamu bayangkan mungkar nakir kemudian dia tidak punya etika sama orang-orang yang bawa Quran, bawa kalimat toibah, bawa semua perangkat kebenaran. Ya, Mengenai jari Aisyah Siddiqah tadi, bagaimana mungkin saya makanya dengan ini ya Allah jika saya masuk neraka kalimat la ilaha itu akan saya tenteng kemana-mana terus saya akan katakan hada jaza umang kola la ilaha illallah ini loh walase uang mau la ilaha ternyata tetap lebu neraka bibi jaza lah kenapa ini jajal, Bos? Tapi problemnya nek bakat mlebu neraka delalah ra iso maca ngono. Piye? Ya kok ceritanya wong-wong fase yang sampai tobat Ya meskipun cerita guyon tapi tenan. Ayo nyebut sampai mati malam nyebut. <laughs> kan muni nyebut mana kon muni Allah-Allah malah nirakno. Ayo. Makanya kita selalu berdoa. Makanya kalau suwun Gitu uripku sing yakin mbek hukmu wa wis rasa iku sampingkan kowe kudu yakin nah hukmu wa wa rasuli iku gak mungkin wong iman mlebu neraka problem kita adalah iman kita ini abadi ndak ila yaumil kiamat sebenarnya kalau iman nggak mungkin iman dan neraka itu tadoti iman tuh ada tempatnya yang jelas nggak neraka kita harus yakin ya nul yakin problem kita adalah bisa nggak kita jaga iman makanya dulu hanya wali-wali dulu yang penting enggak iman itu dijaga. Makanya di bidu di amanu bil qauli di fil hayati dunya wa fil akhirah. Problem kita adalah iman kita ditasbeda, ditetapkan enggak sama Allah. Asal ditetapkan harusnya kita ini aman apa? Asal ditetapkan dong, maksudnya wujud sampai ketemu Allah. Masalahnya kita tidak pernah yakin apa iman kita ini masih ngombe duit kadang kadang Kue rata kayak dua sambil ya tapi urip pemsesok tawakal be Allah ambek tak kayak sak miliar, tapi kayak kudu yakin nak duit ini penting. Bisa milih sak miliar juga kayak sih rocky Atau rata wakal lah, sebentar dia duit. Saya ono wong nih ngomong ngomongin gue, Mus, kowe sesuk gue tak kayak sak miliar, tapi kira usah tawakal yang Allah tentang rezeki. Ambek rata duit sak miliar, tapi kita tawakal. tidak pikir. Aku tawakal boleh cilik nih kok ngene-ngene wae. <laughs> Iki duit sak miliar real. Wes milah duit kafir. Bagaimana mungkin duit sak miliar makhluk buat arani real? Allah sing langit bumi gak buat anggap real. Mau Allah di langit bumi gak kue rambut anggap real sing duit sak miliar ane manusia mau dicetak peruri buat anggap real mau kongkong. Masalahnya kue sebenarnya yang akhirat kita ini punya sekian kalimat yang jangan-jangan itu menjadi kafir kita sebelum kita ketemu Allah Subhanahu wa Mulane ngaji Islam Taufik kok rosok ini. Islam Taufik kan kelebihannya dia mencontohkan sekian kalimat sing sawangane sepele tapi bisa saja orang karena kalimat itu menjadi kafir atau mumur. Itu kan repot tenan. Maksudnya kita berhari-hari seperti itu. ngotot tok guna nih. Muka-muka pangeran maklumi mergo stres kemang mulane. Kadang-kadang kita diseluk stres kudune bangga, ada kelebihannya, kita ada salah saat salah. Paham ya? Iya-iya Jinun ora kena hukum. Jadi kan ajaran stres wong kudune kadang seneng. Alhamdulillah agak ketatrapan hukum. Karena kalau kita ketatrapan hukum, kita sering ada kalimat yang mungkin indah itu masalah. Tapi nak stres kan gak enak di stres gue kan. Pokoknya latihan ngaji guys, pokoknya ngenten ini jenis kalam bil jenis ini, eling ini. kalau sini selano satu hatu Sufyan Allah, satu hatu Sufyan. Terus yang masyur lagi itu Abdul Qasim Al Junaidi itu Nabi wiridan ngeten, mulai jeeling. Nah nyifati Allah dan itu menjadi sebabnya dia jadi wali besar. Rumah samu wiridani terus mesti astagfirullah dan wali-wali ini punya kalimat yang lewat kalimat itu menunjukkan betapa mahabbahnya sama Allah itu luar biasa. Abu Yazid Al Bustami yang terkenal itu sampai banyak orang namanya Bustom Al Bustami itu kalau wiridan gitu ya Allah hada farohi bika ma'al khawfi minka fakifa farohi bika ma'al amni minka jadi dia ahli Quran, beliau ahli tafsir, ahli tauhid. Ya Allah, kulonu nu rokok, gebetin siksaan jenengan, tapi tentunya ya cek seneng. Wae mangan ya mangan. Nyatane gue menamuni wedi yo ngentah no sate kelakak, rondo yo rom, SMS yo rom, merek HP yo rom, ono warung baru. Oh, namun ini rokok tapi semua nikmatan dunia kita kan tetap nggak mau ada yang terlewatkan. Ijek kadang wisata bareng. Ah. Mbek ini padha melarate ijek moro harjo. Padahal nak didolano orang tambah marem, tambah dadi. <laughs> tapi tetap baik. Iku jadi biasa habis Tommy. Meskipun saya takut jenengan, tetap tentunya lu seneng. Hada farofi bika ma'al khofi Ketika saya takut jenengan, takut siksa, takut neraka, ternyata di dunia saya tetap bisa seneng. Fakih fafarohi bika ma'al amni minka. Koyok nopo senengi kulo jengben ketika engkau jamin bahwa saya sudah ada ada ketakutan lagi. Itu maksudnya mau jadi ahli no. Koyok Mustafa kan gak jelas dari swargo dan roh. Nyatanya nudonya ya seneng. Kulo gak seneng. Sampean kafe ya seneng. Guya guyu gojokan, guyu bian terera karuan. Padahal orang jelas ahli swarga. Utang akeh ra jelas iso nyaur ya Tenang loh. Lha iku nek Abu Yazid dadi sebab wali ya Allah. Cek rahmane jenengan. Dalam ketakutan saja saya dapat nikmat, apalagi nanti. Nah, itu itu yang munajat. Lah kalimat-kalimat ini yang menjadikan wali itu tambah jadi wali. Makanya di hikam, kitab hikam yang terkenal itu ada kalimat yang kalau siapa? Al ibaratu kutul li'a ilatil mustami Kalau balik balik. Al ibarat ia li'ailatil mustamihin redaksi atau ibarat itu menjadi suplemen, menjadi makanan bagi mereka yang mau menuju jalan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena, lewat ibarat yang dikatakan para wali ini kita akan mencintai Allah lagi. Taruh saja misalnya gini, kitab hikam misalnya. Lewat sanat sampai Rasulullah. Ketika kita misalnya punya dosa besar, sampean rata-rata itu dosa gede Meskipun mungkin ra langsung zina langsung semua, tapi akumulasinya kan gede wae. Akumulasi mulai cilik nanti tuwek ra mari-mari kan. Taman saya ini misalnya dosa nang mulai balik nanti saya ini, cara dikumpul apa misalnya, Nusa Gunung Semeru mas. Nah, misalnya waktu sak mene, misalnya dulu rondo itu sak gem, nak perawan ayu orang gegem, nak bujoni wong sak sak mus paling lah. Pokoknya paling dosa itu bujune wong, mereka Gitu. Yo ya dosa, yo ya dibucu, macam-macam paling gede. Luwih lah sak sak kontainer bos pokoknya. Mergo wal musonatu minan nisa, pokoke bojone wong paling jari Nabi zina bojone wong dosane iku luwih dhuwur timbang zina wong sak kampung. Mulane dosa paling gede itu Nabi zian zania khalilata jari. Apa meneh bojone tangga luwih dhuwur meneh. Dari paling dhuwur maksud bojone tangga, bojone wong, mbok nak bojone setan ora maksud takon. Kalau nu salah jadi wong alim tahu kalah gede kan jauh gus dosa apa sih gedingi awal gedingi setan. Mestinya yang berdosa kan setan seneng. Eh <laughs> gue gak dosa apa sih awat awal gedingi setan. Apa nyelingkuhi bujuni setan? Oppo dia rasa seneng? Setan dia rasa oh kamu apa? Eh gue nak uang mau jual ayu terus gue seneng, kepikiran seneng. Iku sesak sak tronton. Lah iku nak misale peng mulai balik sampai saiki. Urung nyesale wong mbek bojone, berarti tentang kodok. Ya apa misalnya aku dibujo sekolah, misalnya diceritani itu ku kona A, ah, sing lanang larat lagi tetap setia. Ngelem hati atine ngelem nih, wong bojomu dhewe nyek nasib di bojone. masalahnya pengiran nyatet aja, yang menamuni nasib itu dicatet. Eh jaya lah Iran nampa kodok kodok tulis pirang gunung. Ayo, terus pangeran marah wiridan ora dua ya ini muni astagfirullah tau apa kowe malah wiridan aduh aduh nasib nasib. Kowe ratri mau bid'ah Kang, mana ada wiridan kok aduh aduh nasib nasib. Lah wiridan sering aduh aduh ta muni Allah. Aduh aduh. Aduh lagi ya wis rokok Oke itu dosa kita kakak. Tapi oleh ibarat, ibarat itu redaksi. Nabi ngajari kita, wes maghfiratuka au saumin bahwa maghfirah jenengan tetap luwih gede tinimbang dosa. Terus nak cara fikam melek meneh redaksi ini luwih ekstrim. Wa ayu kimatinil abdi hatta yakuna lahu dzunubun la tasauha maghfiratuka kawula iku kimae pira kawula iku regane pira oh, nganti dhe dosa sing alahno sepurane pangeran cek sombong nganti dhekne duwe nilai sing sebanding mbek makfiroe apa selalu dosane wong ora sebanding mbek makfiroe Akhirnya lewat kalimat ini berapa juta orang yang para pendosa yang tetap ingin tobat karena dijamin oleh ibarat tadi bahwa maghfiratullah lebih jem Sebentar. Nah, malah yang makalah al ibaratu kutun di ailatil mustamiin bahwa ibarat ini suplemen bagi mereka yang mau menuju tuh Tuhan karena kita bisa tobat tuh lewat ibaratnya para ulama. Ada lagi misalnya Nabi Dawo, Inna wohayak balu tau batal abdi malam yukorir. Allah cek nampak tobat asar orang kelar kelar mati. Berapa juta orang yang kita tobatkan? Mulai preman macam-macam. Mergo kita kandani asal orang mati, tobat jadi tom. Ini jadi energi yang ilayomin ya. hmm, mantan preman Jakarta wae saiki nek ning TV keculik ulama DKI. <laughs> Padahal selama saya dhisik dhisik preman. saya mlebu ning TV status ulama DKI diwawancarai piye saja. Mergo urung bisa ditompo ya. mana jogeman salah ibarat, kita tidak boleh salah ibarat. Kena sekali salah ibarat, nanti merusak energi Islam. Ke ibarat ini yang memandu kita ila yaumil ya. Makanya sekali salah ibarat atau salah kalimat itu yang masalah ila Ya, kiamat disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa mencegah gitu. juga. Kalau kalimat itu salah ya masalah besar. Tapi kalau kalimat itu benar, alam taro fatoro taro bawa masalam kalimatan toyib kasajarotin toyibah asluha sabitu wa faruha sama. Kalimat itu ya sama dengan ibarat redaksi. Kalau kalimat anda ini benar, tu'ti ukulaha ini bihni robiyam kalimat ini akan memberi makanan pada kamu sampai nanti ilayomil kiamat. Masih dijamin biit nirobia dengan seizin Tuhan. Makanya kamu jangan pernah punya ilmu yang salah itu bahaya sekali karena ilmu ini memandu kita. Sekali salah ya kamu dipandu ilang nar. Sekali benar dipandu ilang Makanya kita tidak boleh salah kalimat, salah ibarat. Nah, caranya gimana yo ngaji? ungkulo sing kecelok ngalem ya ngaji yo. Ya ngaji kan lima kalau ngaji kan berarti kalimat ini dari Ibnu Hajar sekolah sekolah pensarah kita Bukhari, Imam Bukhari terus di sana berkandingan. Kan jelas asal usul kalimat ini. Nah, nanti kalimatmu kan asal usulnya Orang jelas. Penting ini pilihan gubernur DKI. Penting ini hidup ini penting, duit ini penting. Darahnya Allah penting rata tahu, namanya duit penting orang barbar. Penting dekat pejabat itu, koneksi, gue relasi. Nah, karena pejabat urip loro dari malaikat Jibril. Aku sing nyekel ya walik ngelem aku ora tahu main ngelem jadi mungkar nakir awas gak tau ngelem aku tak pates Makanya sekali-kali ngelem mungkar nakir penting koneksi bu mungkar nakir Bentuk sober tuh untuk keringanan lo akeh lo kalau dua ijazah fatihah nih mungkar nakir baru bin mau malaikat sing nanti kita masalah aku dua ijazah di fatihah apa saudara siswa ya. di fatihah terus ben kenal Engko nak gak kenal kan gak sayang. Jadi mana tak kok kowe sapa? Oh sing ngirimi gak jenengan. <laughs> Oh iya iya. Piye tes formalitas formalitas. <laughs> Ada ra kenal dihajuti Tiro. Mulane wong kudu kenal pangeran, man arafa nafsu arafa robba. Mulko nak kenal tetep beda. Jadi kenal Lalu jari Abdul Hasan Asadili, aku sebenarnya orang Arab Fudro, Kau, pengiran ngutang aku ya abdi, maksudnya abdi ya kau aku. Sopo malaikat abe aku ketika Allah manggil aku, ya abdi ya kau lah. Masuk pengiran nyelok kau aku, kemudian yang lain merasa berhak pada saya. Harusnya untuk kualitas kan ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbi mar kan, ayo kembali ke saya kata Allah kembali ke saya ke Tuhan kamu hambaku ayo kembali ke sini Ketika seorang hamba dipanggil Allah, ono gak wan, sing wani ngalang-alangi. Gak ono. Misalnya aku nyelok Mustafa, mosok Fauzi Mas Abu wani ngalang-alangi. Aku tiba di Gus Bah, wah sana kene sik gak wani. Podo misalnya kita celok celok pangeran Mustafa hari ini, mungkar nakir wani nyegah. Hei, eh, ini kini sik hisap romper. Ukur wani kang sekali dicelok pangeran lolos tetep. Mulane yang orang-orang pasar tuh ganti pangeran celok. Hei eh, Mustafa, mesti cancel kabeh. Malaikat muka nakir sing semangat mereka kowe. Oh sawani ngawur apa celok pangeran buk dek Itu bukan nak ketepan gertak ngono, Bos. bos Eh aku celok pangeran ngawur. Jadi pastikan kau iso ben dicelok pangeran itu ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah wis ra rawani mung karena wong oh, sing nyelok pangeran kok ampe pencelok mencet tapi Kan gak mungkin kan. Jok pengiran kok sele sapsi orang apa apaan ya. dengan jogeman gue lali pangeran. Nah, kenapa ada orang masuk neraka? Karena gak tahu diceluk pangeran coba sana sadari. Orang-orang kafir itu tidak pernah nyebut pangeran. Akhirnya nasuwoha fanasia. Mereka melupakan Allah, maka saat itu Allah juga melupakan mereka. Mana nyeluk ora film Allah. Ada sebagian sebab siksa itu nisyanu lali pangeran. Karena apa Gusti kok jenengan nyiksa kula? Mergo ke zaman yang donya lali aku. Kemudian disebut Nasuwoha, fanasiyahu. Mereka lupa Allah, maka Allah ya lupa. Sekali nama Anda disebut Allah di mahsyar. Saya bahak itu aku. Pemenang nanti disifati bahak itu seneng aku, selesai. Malaikat tunduk hati. Bagaimana mungkin uang diceluk pangeran terus malaikat wani ganduli? Aman problemnya kayak ora lo, Wah, itu yang perkor saya malaikat gue mesti naik Iki kira terdaftar. Nabrak ya malaikat. Mana jogeman kita itu kena hitop inna nasinakum. Sing Allah ngendikan nganti napa inna nasinakum. Aku lali gue aja sampai. Mulane gede-gede di jauh nisyanu mana siapa jabe aku lasan jadi aku jadi kakek ulama sufi sepakat nisyanu wa a'dzamu minadz dzambi. Lali pangeran luwih gedhe tinimbang dosa. Mergo nek Allah nganti gak nyebut kue berarti sak langit sak malaikat ora nyebut kue. Tapi sekali Allah nyebut jeneng mergo kowe ning Allah, sak kabeh nyebut. Ini fadkuruni napa? Askur. Iku faham-faham sufi. Lagi lagi-lagi pentingnya al ibarat puton di ailatil mus kami bahwa redaksi yang benar atau panduan ilmu yang benar itu menjadi kut menjadi panduan bagi mereka yang ingin dekat Allah Subhanahu wa taala lanjut geman yang urip salah ibarat itu ojo nopo salah beda anak sekolah kok ringking ya alhamdulillah cung ranking arah ringking is biasa wae alhamdulillah cung gue kayak umumnya uang nah nanti keluar luar biasa malah sekolah orang idiot idiot <laughs> kok bahasa Indonesia itu yo ya kacau Wong pinter kayak Pak Habibie, wong muni luar biasa. Lah kok wong berkebutuhan khusus sekolahane jenenge apa? Iya. Aku bingung nanti bebas Indonesia. Berarti <laughs> wong berkebutuhan khusus sekolahane jenenge apa? Terus wong pinter kok Mustafa jenenge ya. <laughs> Luar biasa cuma pusing dira, kok. <laughs> Terus pokoke kabeh disebut apa? Wal makola asabi atas te makola kang kaping 17 iku ngene, kila den dawuh napa ngene as'adun nasi uti beja bejani manusa iku man wong lahu kang tetep kediman kalbun te ati alimun kang alim beja bejani wong sing atine alim alimu ngerti na ini mana nih ngerti ini bi annabuha klan satu nawa taala ma'hu serta neman e fi ayimau bi indikasi ing dalam dindi ninggon kana ono sopoman beja-bejane wong sing tetep ngerti nek Allah iku mirsani dekne Nomor loro wa badanu nan duwe fisik sabirun kang sabar. Badan yo fisik sabirun kang sabar. Ala taati ngatasi taat wal marozi lan biro-biro ujian sama erosiah nih. Didi diuji yo ya sabar, kontoat yo ya sabar. Nomor telu wa qanaatun nan rido, eh ridon tegese neriman bima lan perkara filiati kang ing dalam tangan. Setikai pangeran dhewe ditampa minggis mati lali saking bagian Allah Taala. Wa sukunil qalbi lan tenange ati, Inda adamil maklufati nalikane orang ane barang-barang sing kulinani. Jadi meskipun kulinane nyekel kedua, ra nyekel ya tenang. Kulinane mulai disambut bojo, ya bojone nyanyi ya tenang. Melihat sesuatu yang enggak terbiasa itu tenang. Mana adamil maklufat. Hati itu biasa ketika melihat sesuatu yang tidak makluf, tidak dikuli. Dan ini ya sebagai paket bulan Muharram kalau mau coba tafsir ya. Kalau sinau ini mun minggu langkung. Kalau mulai lima 15 Dzulqa'dah ngaji be santri kulo piambek sarang nganti lali jumlahnya. Biasanya kulo nak Jumat libur ya buatan libur biasanya. Bahkan kemarin saya nyari kitab di Surabaya nggak ada. kulo nu nembe ngaji kilatan Musnadul Imam Asyafi'i, boleh teng Surabaya buatan yang terakhir fotokopi mulai tanggal umulas apa? Zulkodah. Kita Kulo kepengen bulan ini niku dibedakno. Ya kulo tak cerita singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi akhir zaman. Sama saya pikir, mau di, di luar ilmu tasawuf, tapi ilmu akal, ilmu akal tapi tidak no kenal pangeran, ilmu akal tidak no kenal. Sama saya kita beda, kita tahu mikir gini gak mus. Nabi Adam ketika digawe itu roh gak ulan sawal, ulan dua jaga kira-kira. Pak repot. Jadi kancing Nabi ini ku banyak normal ya. Nabi akhir zaman itu kudunya Nabi Muhammad. Utawa Nabi Muhammad itu kudunya Nabi akhir zaman. Saya ini sama ini so bayang no. Kobil, Habil, terus Iklima, Labuda, terus Idris, Seno, terus Kanan, terus terus nanti ya wong pertama kan anggap aja Kobil, Habil ya terus dibujuk no Iklima, no Labuda macam-macam. Oh, kok ulama ya kok doro jenenge wae zaman iku ora KTP ne ya ora File kok ya ora ora jenenge aku yo ya kuwun ulama. Ya kok ora nak kobil iku ape dintono labudan. Nak habil. Iklima kowe kok ora. Lagu muni ulama iku cek roan. Lah ro iku konti to file ya ora ono data kependudukan. Ya ora ono menteri dalam negeri macam-macam ya kok ora. Lah ya kok ora. Mone. Kemudian di antara syariat ini kan orang harus haji di musim haji. Orang harus puasa di musim puasa. Ramadan misalnya. Lalu bulan-bulan ini posisinya zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu di mana? Kan nggak mungkin orang bangun pertama jadi manusia kemudian tahu bahwa ini sawal, ini dilgot. Makanya ketika ini cerita ya, betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Nabi itu nanti cerita bangga di depan para sahabat, "Cung, aku itu yang nemu dino Jumat." Wong Yahudi ya jadi kepen nemu dino Jumat, tapi keliru untuk eh setu jare cari Nabi. Wong Nasrani akhirnya kepinginnya ya untuk Jumat, tapi keliru untuk eh Ahad minggu. Lah sing untuk tenang Jumat itu aku. Maksudnya aku itu mati Islam. Jadi dino Jumat itu cekel ya ora Kanjeng Nabi, kecekel bener itu ya ora Kanjeng Nabi bulan Dzulhijjah kecekel bener ya raka Nabi pas haji wada, pas Abu Bakar orang pati bener. Mulane kanjeng Nabi mau kaji. Mulane ulama darani Nabi kajine ditunda-tunda mergo ngenteni bulan itu bener. Mergo tahu di kamuflase, tahu di kamuflase nopo direkayasa, tahu ditipu-tipu ambek wong-wong ya. Nah, ini disebut inna iddata syuhuri inda boisna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arbaatun khurun terus dalikat dinul qayyim nah kalender wis rolas wulan kemudian dulu hijjah pada tempatnya Dulu kok ya pada tempatnya muharram pada tempatnya iku kok Muhammad kekasihku lagi kaji jadi kajinya Abu Bakar langsung durungi Iku mau nyerempet, tapi tetap salah ya. Tetap salah kajin. Tapi tiga pangeran jangan nyerempet dok Mereka pangeran apa gaya kaji sempurna khusus kaji Nah, pas kaji Nabi haji wadayu, Nabi pidato, Inna zamana kodistada rokahe atihi ya khalaqas samawati wal ardu. Saiki zaman wis muter balik seperti semula, wis kalender iki wis bener. Kalender iki wis muter meneh. Saya ini sebar ditinggal kajing Nabi, ya rodok salah menang. Tapi ra ojo jadi pikiran, cara fikih sah. Kira atau mikir ngono, manjen kayak wong sufi. Misalnya kena tak bedai mus ya, Mustafa ya khusyuk, kena ya, khusyuk ora gak pati mikir. Jadi cara Mustafa kok ditedir kelar kaji, wukuf ning Arafah sementing donga. Donga kumpul sebadani dongane ngono tok. Nak kula sing wukuf mesti kecangkeman, wong alim mesti kan kecangkeman. Iki tanggal mau ke sepuluh. Tanggal si Jidul Hijjah itu versi Arab Saudi atau versi objektif. lorok gak jadi wong alim. Lorok, kan. Mana orang salim, lorok lorok. <laughs> mereka tanggalan komariah itu mesti tanggal si jidul mari geger. Satu Ramadan misalnya, isowai saban takmilah telung pulau, isowai songo tigur. Akhirnya satu Ramadan masalah. Tahu gak satu Ramadan Gus Jawab, di Indonesia ya satu tuh. Gak tahu kan? Paling banter NU Muhammadiyah musmalah mergo dipandu menteri. Kena enak sabar dia sini Medan gak cek rong Mau kena abu ke Jombang ya cek. Wah, jauh, jauh, cangkem melek ke bang Ono. Kok telu dino temen apa? Gak gitu cerita. Kira tau mikir ngono tuh. Nah sekarang misalnya Arafah dulu yang rame di Kudus zaman Batu Rehan kan karena gitu. Ada versi yang satu hijab beda dengan yang diyakini Batu Batulekan. Ada penggemar beliau yang anggap sembilan arafah itu belum, ada yang mengatakan itu sudah sembilan. Makanya, nah kita kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rontok-rontok gampangan. Bahasa kasarnya rontok oportunis, nunggu pengumuman pemerintah. Jadi pokoknya berkait kalender, perhatian ya, nunggu kalau pasti nanti suan kalian batu rekan kang kula tesih nyaman tesih keluarga kula buyut-buyut yang tiyang. Tapi nak cara fikih niku ora kedah nunggu pengumuman pemerintah. Ayo ya iyo, nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim di kita pakai, nah ora tanut kita gue <laughs> opo. Nah ora tanut dari kita pe. Wong buyut nunggu yang putus. Batu rekan batur anak ning bali buyut kula niku budi, dadi kalau ora diwani takut. Terus pondok tertua teng Kudus riyen gak ada nih biut kula pondok gambaran niku menjen buyut kula riyen lahir teng mriku. Buyut kula namanya hafsa terus pindah teng Sedan ya anak Sofia. Sofia dia anak Mbah kula Fatimah terus tuh, Sofia gak ada adik tadi asing lahir Mbah Sahal. Jadi ada adik balik di Sibeti sing gak ada putu Balukman. Malah kula niku luwih tua di bang Balukman tapi kula nanggang mungkin mungkin diambil tokoh Salisa kalau men tokoh Tapi toko kula umurnya tuh di kulon ke buyut kulon barep akhirnya kan cepet rapi cepet deh butuh kadang buyut sing barep di anak sing kerucut ruk duwe anak akhirnya kan tokoe kan duwe ayo singkat cerita saya sampe tak pikir Iktikafe wong dengan Arofa atau Ramadan. itu nak wong alim mesti kepikiran iki siji Ramadan tenan tau siji Ramadan versi NO, apa versi Muhammadiyah apa versi. mereka pengiran senengane nggih tebak-tebakan. Bulan niku istitaru yaumen. Jadi agar bartanggal loro likur bulannya delik. Delik iso ijtima, iso ora. Nah istima ya berarti wes kamane sama di korban. Nah ra istima ngenteni telung. Wes. Berarti misteri satu hari. Ramadan tuh misteri Terus ono solusi, nak kue mamang faat milu idata sakban salah sina yoman. Nak kue mamang ya sakban sempurna untuk Allah dino. Terus enggak siji Ramadan agar entek ya sakban. Mereka bulan itu rano tolong pulau berarti kemungkinan kaca itu dua hari dua hari pun ada wow sing jari kangkang kaca tolong dino problemnya kue ikmal sakban tolong pulau dino jebule sakbane mas beda bek sakbane wong wong bar saya Lelah yo iya, sakbane mbok pegangan jebule sakbane mlayu tanggale wis beda bek Jari wong-wong iki saban 29. Eh saban kuwi 30. Perkara neh tora Makanya Imam Nawawi ngendikan bedo Ramadan atau bedo Dzulhijjah asal tiga hari itu wajib ditoleransi karena ada misteri ikmal ikmal itu ngenteni telung pulau problemnya telung pulau lah itu ngarepe iso masalah kan nah kemudian supaya gampang ulama fakih pinter ke solusi yowes ya pokoknya anut ulil amri sehingga kalau Arab Saudi bilang ini arafah ya kita harus ikut bilang Senajan tuh misalnya si sapem, cek tanggal wolu. Lain terus oke-oke ngentikan, nak keliru sembilan arofa, kok keliru nih tanggal sepuluh orang sampai ini. Tapi nak keliru nih tanggal wolu, wong di kesempatan yo. Jadi misalnya sesuatu di kok. Sesuk sesuk buatan, buatan, buatan, buatan, sing arofa sesuk sesuk. Eh, Senin Arafah itu Kemis Arab tak Kemis Indonesia? <laughs> kan kaca sedih loh. Komis Indonesia. Mereka biasanya itu nak tanggalan kan kok kulon. Kan mestinya dhisik. Dhisik kulon kan. Nak ini kok wetan nak tanggalan kok kulon. Mulane kadang aneh jarene wong Aceh ibu orang ruyah tapi wong Papua ruya, iku aneh nak cara. Tapi wong aneh ning Indonesia ya akeh. Tapi ora roh anake nggak paham. Enggak saya kita tak bedai. Enggak sesuai ya sesuai ora untuk contoh sesuai sesuk dino Senin kan. Misalnya saya kita wukuf neng arafa saya kira dino Ahad. Kayak nyongko itu tanggal songo. Fata bayana jebule saya ini tanggal wolu. Iku wajib baleni. Mereka biar jadi kesempatan baleni. Ya sesuai wukuf nah. Tapi nak walian, ternyata sekarang tanggal 10. Kue sing nyongko kita tanggal songo, ternyata tanggal Kira usah ini, ini dagu kebukov sing kembali ini baleni ya repot ya. Setahun meneh. Terus layu manul khotok fi misli jare Imam Nawawi terus baleni nih, kok tahun ngarep ya mungkin saja ada masalah. Nah, misalnya gue melok haji kelompok naksabandi. Opera kacek rong ya. Rong atau dino jadi kangguru bro. Tengah apa nak omong. Maksudnya gak mungkin kacek telung dino ini adalah warifalak falak gue kandang kandani durangan tuh jenane poso tanggal berapa? Pertama poso di nanti. Sing poso ini. Sabtu ya. Sabtu kan sebagian naksabandi poso itu. Eh? Maju biasanya dene ya. Eh? Kemis. Berarti kan kemis. Jumat Sabtu. Iku kaca orang dino atau tolong dino? Ya orang dino lek kamu ndek kemis wis poso. Berarti mulai beda iku mau Jumat mbek Setu enak. Iku nak ngaji matematika Pak Mustofa. Kayak iso barani kacek telung dino piye ya kemis ndekne wis poso. Mulai beda dengan kita mau Jumat sampai Setu. Lah kowe ngitung ngem iku. Kemes <laughs> kemes wis poso dene iku. Mulai beda ya mau Jumat sampai Lah ternyata Setu kayak poso berarti bedanya apa? kemis Jumat to. itu tuh kalian Mustafa tak tak koi. Mau sama nak ngaji jalanan pirang jam, <laughs> tiga jam. Itu kan songo sepuluh sebelas. Mestinya nak itu mulai jam songo. itu sepuluh sebelas. Ini tuh kan otak tiga jam itu songo. <laughs> Matematika ini ralu lulus gitu. Ini dulu saya mau bar senam sekolah itu. Jadi bahasa Indonesia aku yuk melani kula nak reporter TV kadang yuk engkar. Beda tiga hari. Saya ini misalnya wong naksabati poso Kemis. megoro poso Setu. Saya ini dia mulai beda itu di nobo aja. Ya mau Kemis sampai Jumat. Setu wong naksabati yo poso negoro. Berarti di Setu harus ketemu titik temu. Berarti beda itu mau Kemis lah oleh ngitung gak beda tolong dino. Lah piye kono poso kemis kene setu, kemis Jumat <laughs> setu. Keliru betul betul. Lu ngantil aku apa ngantil Mustafa? <laughs> Faham sih ya? Lu faham tenan to Lo nak sholat makmum Mustafa, mereka wong lugu udah gampang tombol pengira. Tapi nak matematika rapi percaya. <laughs> Gitu nih. Lah iya, Nah kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah, beliau itu dipilih no tanggal Arafah, sing mujma alaih fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf, itu fi kitabillah dan fil hakoib dan fi apa saja, yang memang benar-benar sembilan, sembilan Arafah. Tapi nak liane kanjeng Nabi yo ya iso yo iya, iso ora tapi tetap sah. Ya saya ulang lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fi dzonil mukallaf. Asal zonnya begitu ya sah. Misalnya kalau pulau saat ini sholat maghrib, Mustafa, sholat sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu zon apa hakikatul amr? Zon kan iso wae non najis kue raro. Soalnya anak Mustafa mau duit najis tapak sarongi bapak Mustafa raro. ro. Hakikate najis apa suci? Najis kan, tapi asal gak roh kan sah. Sebenarnya semua ibadah kita munisa itu sesuai pengetahuan zon kita. Kalau hakikatnya yang baik kue mangan duit jadi Mustofa halal tuh rezeki kulo padol roti. ini halal, tapi sopo wae nak ditambah fermabin sing bisa campur babi kan karo Mustafa. Berhubung sing adol tuh khusuk terus roti rotine halal. Padahal sing gawe misalnya macam-macam. Kan ya ora roh. Sing gawe itu ora macam-macam dure sing kurang tope ibadah kaji pernah disinyalir nak meningitis ibu Ya kan ya, ya mungkin wah, ya mungkin ya mungkin ora. Ya terus nah, cara fikih Fatimah ini gampang kowe ra roh dhewe gak apa-apa. Ya penak ra roh dhewe terus. Pokoknya cara mungkin gampang gak roh dhewe ya. Gak apa-apa. Nah ini kan cerita selalu ibadah itu kaitannya bima fidonil mukallaf. mana kalau suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak sampai beliau bisa memastikan nak bulan itu mau rolas nak kalender itu rolas bulan ini inna aidata syuhuri inda wasna asyara syaron fi kitabillah kamu jangan bilang gini wes suwe Gus nak setahun itu rolas bulan zaman Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Idris Nabi Musa orang sibuk orang nyon saya ijek tradisional terus oleh gawe kalender ku piye itu menemukan itu udah gampang menemukan itu udah udah gampang kemudian sekarang zaman Nabi tiba kok angger sing tinggal haji disebut tuh hijab. Angger sing digo poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek ra 29 dina ya 30. Engko nak mamang kowe istiqmal. wes aman. Itu disebut dalikat dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis jejeg. Jejeg ku aturan-aturane wis permanen. Mulane wong matematika sing jeblok kok Mustofa iki ra oleh mulang bahaya. Mulang matematika maksudnya nak mulang liyane oleh mereka mau nak poso nasabadi kemes, negoro, setu kacau <laughs> berapa? iku mau kacau rong dino jenenge mon. Mergo kemes iku isih aneh, dene dhewean. Jumat ije aneh. Pas setu iku wes bareng bareng. Jadi mulai aneh tenan iku mau. Mau rong dino. Wah mulane sing guri mulai telung dino nggak boleh. Bon Ya, Wes kudu percaya kula sementara niki ketoke bener kula ketoke lho. Mergo kula mikir tenan ilmu tak pikir tenan. Sampeyan kan harus mikir urip ae dadi. Mikir urip terus kadang ana ilmu cocok ning TV. Wah yo. ilmu kok nemu kok dalan niku piye terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil wa mablagha ridha wa zinal alhamdulillahi bil amni alam muzarai wa mablagha ridha wa zinal arsh alhamdulillahi bil amni alam muzarai wa mablagha ridha wa zinal arsh alhamdulillahi bil amni alam muzarai wa mablagha ridha wa zinal arsh Alhamdulillahil albizan wa kuntalika wa wa zinal وما بلغ الرضا زينة العرش الحمد لله الذي لا ميزان منتهى وما بلغ الرضا زينة العرش